Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah Usul fikih wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau, pantun yang kelima itu wa ba'du fal ilmu fal wa ba'du fal ilmu buhurun zakhirah lan yablughal kadihu fihi akhirah. Artinya dan setelah itu, adapun setelah itu maka ilmu itu adalah apa? Lautan yang sangat luas ilmu itu. Lautan yang sangat luas. Lan yablughal kadih. Orang yang beramal kadih itu orang yang beramal. Orang yang beramal dengan ilmu tersebut tidak akan bisa mencapai kepada puncaknya. Paham maksudnya kurang terus. Ilmu itu apa? Seperti itu keadaannya. Ha? Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas. Sebutkan pantunnya. Naam ahsan tabarakallahu fikum itu pantun yang sering muncul. Ma hawal ilma jami'an ahadun. La walau marasahu alfasanah. Tidak ada seorang pun yang bisa meraih ilmu semuanya, Tidak akan bisa. Walaupun dia duduk apa? Seribu tahun. Berapa tahun? Seribu tahun, Tidak akan bisa mengambil semua ilmu. Innaman ilmu kabahrin zakhirin. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas sekali. Fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah. Ambillah ilmu itu yang paling bagusnya, ilmu tauhid ilmu aqidah, ilmu manhaj, ilmu yang lainnya yang paling nah bagusnya. Jangan mengambil ilmu ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu yang ilmu filsafat jangan diambil, tapi ilmu syar'i yang diambil. Naam. Faham maksudnya ya? Ayo. Kemudian orang yang cinta ilmu, beramal ilmu itu enggak akan pernah puas dan tidak akan pernah meraih pada puncaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man human la yashba'an." Dua orang yang tidak akan pernah kenyang. Pertama, manhumun fil ilmi la yasba' Orang yang apa? Orang yang keinginan kuatnya cinta ilmu nggak akan pernah puas dia, nggak akan pernah kenyang. Dia sudah belajar mustalah wah ternyata usul belum bisa belajar usul. Sudah belajar usul wah ternyata kok nahwunya masih belum bisa belajar nahwu. Terus gitu, ngejar terus. Nah, nggak akan pernah puas. Yang kedua, manhumun fid dunya la Orang yang berkeinginan kuat dunia itu nggak pernah kenyang terus. nggak pernah kenyang dia, ngejar terus. Ini sudah 1 M satu pekan, pengen 2 M. Nah, paham ya? Setelah 2 M pengen 3 M. Paham ya? Setelah 3 M pengen 4 M. Itulah tabiat manusia, ya enggak? Bahwasanya manusia itu tidak akan pernah puas dengan apa kekayaan yang dia miliki kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sedikit dia merasa cukup. Karena hadisnya sahih itu ya. Na'am laukan ibnu Adam wadian min dhahab labtagha salisa. Wa la yamla'u fahu illa illa turab. Kalau seandainya Bani Adam itu punya dua lembah emas, bagaimana kira-kira Ibrahim? Satu lembah emas itu udah ngeri kan? Ini dua lembah emas. Misalnya dia pengen mencari yang ketiganya, tidak bisa memenuhi mulutnya kecuali apa? Tanah. Kalau sudah meninggal dunia, ya tanah itu yang menutupinya. Ini maksudnya sekedar faedah bahwasanya ilmu itu sangat luas sekali. Kita lihat kita lihat penjelasannya qala asy-syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam taala qauluhu wa ba'du ay ba'dama Naam zukira minas sana Allah setelah disebutkan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala wassalat naam 'ala nabiyhi dan juga salat eh, mendoakan atas nabinya sallallahu alaihi wasallam qauluhu fal ilmu al fa rabitatun lisyartin muqaddar fa di sini rabitah pengikat untuk syarat yang disembunyikan ai mahma yakun syai'in ba'du seringnya antum jumpai setelah amma ba'du pakai ada fa Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Amma fa amma ba'du fa ya ayuhan nas. Fa'nya fa apa? Fa rabitah. Ya, fa rabitah na'am li jawab syarat. Paham ya? Artinya mahma yakun min syai'in ba'du. Paham ya? Mahma yakun min syai'in ba'du. Na'am mahma yakun min syai'in ba'du dzalik fal ilmu. Nah gitu. Faham maksudnya? Adapun setelah itu, adapun Nah, barakallahu fikum setelah itu yang terjadi adalah fal ilmu huwallazi yaqa'u ba'd Ilmu itulah yang datang yang datang apa? Datang setelahnya. Setelah mukadimah ini semuanya, ilmu yang akan datangkan setelahnya. Ilmu apa? Usul dan qawaid. Wa qawlu al-ilmu yashmal jami'al ulum, ilmu syariah, ilmu lughah, ilmu al ilmu sana'i, kullaha. Kata beliau, lafaz ilmu di sini mencakup semua ilmu-ilmu yang ada. Ilmu syariah, ilmu berkaitan masalah syariat, wa ilmu lughah, ilmu bahasa, wa ilmu al ilmu enam teknik. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum ilmu sanai ilmu masalah apa? Nah, barakallahu fikum, perpabrikan bikin sesuatu, bikin barang, paham ya? Nah, seperti itu. Teknologi atau yang semisalnya. Ya, kita lihat kulha semuanya, masuk umum. Buhurun zakhirah. Ai wasi'ah. Nah, ternyata zahirah tersebut haknya itu disebutkan dalam pantun itu aslinya tak marbutah itu aslinya. Ya teman-teman cocokkan aja ya. Nah, maksudnya apa? Buhurun zakhirah ai wasi'ah. Itu lautan yang sangat luas. Lautan antum laut-lautan Ibrahim, lautan samudra itu, nah barakallahu fiik luas sekali. Luas sekali. Naam. Oleh karena itu orang-orang yang cerdas menjadikan lautan sebagai apa? Lautan itu sebagai apa? Apa? Untuk diapain? Orang-orang yang cerdas mereka menjadikan lautan untuk diapain? Untuk diseberangi. Untuk diseberangi ya. Nah, menyeberangnya dengan apa? Ya, perahu. <laughs> nah, dengan perahu juga benar dengan perahu dengan kapal itu maksudnya apa? Maksudnya amalan soleh. Nah, pantunnya ingat enggak pantunnya nyebutan Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus salihin, Coba. Naam ahsan. Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Qalaqud dunya wa khawful fitana. Mereka menceraikan dunia karena takut fitnah. Nadaru fiha falamma alimu. Kemudian mereka memperhatikan. Tatkala mereka mengetahui. Memperhatikan dunia. Annaha laysat lihayin wa tona. Ternyata dunia itu bukan tempat tinggal tanah air yang selama-lamanya. Ja'aluha lujjatan wa takhadu. Mereka menjadikan lautan tersebut untuk diseberangi wattakhadhu salial a'mali fiha sufuna. Dunia itu jadikan seperti lautan dan mereka menjadikan amalan saleh itu sebagai perahunya. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Itu sebutkan Imam Nawawi buku di Riyadhus Shalihin. Bagus sekali itu kalau bisa dihafal, dihafal itu. Nah, mudah sekali pantunnya. Antum dihafal hafal antum? Nah, bahas. Yang udah hafal ya alhamdulillah, belum hafal menghafal. Itu mudah sekali. Innalillahi ibadan futana. Talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat hayyan watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna mudah nah kita lihat kita melihat sini la yasil nas ila ghayatiha ya kan yaitu wasiah luas sekali manusia tidak akan sampai kepada puncaknya enggak akan sampai kalau Allah Ta'ala Allah telah berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Bayangkan, tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali sedikit, jangan sombong. Jangan songka. Belajar puluhan tahun pun jangan sombong, sabar. Paham ya? Sabar, santai, tenang. Jangan sampai antum sombong wahana dah sudah bertahun-tahun belajar. Di mana? Di Damat katanya. Mana LC mana MST, enggak sembarangan, jangan. Jangan sombong-sombong seperti itu. Ilmu sedikit. Ilmu itu sedikit. Kekurangan itu lebih banyak. Paham ya? Oleh karena itu sehebat apapun orang baca kitab, tahu nahwu sarafnya, pasti suatu ketika apa? Tergelincir, terpleset itu wajar. Paham ya? Seperti tupai, antum tahu tupai enggak antum? Tupai itu kan kelihatannya masya Allah lincah kalau teman lari itu lincah. Masya Allah terkadang nggak istilah bisa dikatakan cepat sekali. Tapi suatu saat pernah nggak jatuh? Pernah. Pernah lihat antum tupai jatuh? Ya, ada, paham ya? Padahal lincahnya bukan main itu. Maksudnya apa? Ilmu setinggi apapun, pandainya sekuat apapun, cerdasnya, itu yang namanya kekurangan masih ada. Ini dalilnya. Wa ma'uti itu minal ilmi ila qalila. Inti untuk mendorong kita agar tawadhu, merendah diri, tidak sombong. Ya, dipermisalkan bagaikan apa? Padi itu, pohon padi itu, padi itu semakin berisi semakin merunduk, bukan malah semakin naik kemudian sombong itu bukan. Kita lihat. Walihadal an yataraqqal ilm fis sana'at taraqiyan yabhar, yabhar atau yabhur yabhar. Naam, artinya apa? Oleh karena ini sekarang ini ilmu itu semakin naik, semakin berkembang. Ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu nambar kalau fikum pabrik pembikinan sesuatu, paham ya? Eh, berkembang secara meluas dan tepat. Babil muqaranah ma baina hadis sanah masalan sebagai perbandingan saja yang ada di antara tahun-tahun ini sekarang wa qabla asyur sanawat dan sebelum 10 tahun yang lalu eh, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu najidu al-farqa al Kita menjumpai perbedaannya sangat besar Iya enggak? Dulu 15 tahun yang lalu anak masih merasakan itu. Itu HP-HP Android ini belum ada kelihatannya. 15 tahun yang lalu. Paham ya? Nah, contohnya aja ya. Dulu adanya HP jadul. Paham ya? Nah, zaman dulu itu ya. Eh, temlu, tempo dulu. Paham ya? Itu juga adanya kayak gitu. Tipis itu HP-nya, ada yang tebal. nah seperti itu. Maksudnya perkembangan cepat sekali itu loh. Paham ya? Nah, kita lihat. Kata beliau ini bagus sekali ya dulu kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sekarang dan 10 tahun yang lalu itu beda perbedaannya. Wa kadzalika ilmu syar'i buhur. Seperti itu pula ilmu syar'i itu juga apa? Buhur lautan. Antum ketika awal belajar dengan sekarang beda atau sama? Hah? Sama? Beda. Kalau sama dipertanyakan itu loh. Paham ya? Sudah setahun, lima tahun kok sama aja itu pertanyakan itu. Ada apa? Jangan sampai menjadi zaidah. Paham ya? Jangan seperti zaidah wujuduha ka'adamiha wujudnya itu bagaikan enggak adanya lima tahun, sepuluh tahun, gitu-gitu aja jangan. Paham ya? La ilaha arti, artinya apa la ilaha wallah alam? Sepuluh tahun sembarangan, jangan sampai seperti itu. Harus ada perkembangan, harus ada perubahan. Nah, yang belum maju menjadi maju, yang belum bermutu menjadi mutu. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, ini bagus sekali nasihatnya ya. Fa rajulun ibtada talabal ilmi yahfad masalan mi'ata mas'alatin. Contohnya ada orang yang dia mengawali dalam cari ilmu, menghafal dia. Menghafal berapa? Menghafal seratus permasalahan. Wa rajulun akhar qabla balagha fil ilm mablaghan ya'rifu alfa mas'alatin. Dan ada orang lain, nah barakallahu fihi qad balagha, bukan qabla ya, qad balagha, sungguh dia telah mencapai tingkatan ilmu yang bisa dikatakan banyak mendapatkan ilmu. Sampai dia mengetahui seribu permasalahan bayangkan, kesembarangan. Nah, hasba ma atahu Allah azza wa jalla minal ilmi wal faham. Sesuai dengan kadar yang Allah telah berikan kepada orang tersebut berupa ilmu dan pemahaman. Kan beda-beda orang itu enggak bisa sama kan? Orang itu beda-beda. Nah, Nah, seperti inilah membuat kadang orang kagum dan juga tersanjung gitu ya. Ini si fulan ini baru satu pekan dah hafal Sahih Bukhari. Eh? Udah hafal apa? Sahihain. Ternyata dulu pernah di Damas 50 tahun. <laughs> Maksudnya apa? Maksudnya itu jauh itu Orang kan kagum, tertarik itu merasa kagum atau merasa istilahnya apa ya? Nah, terharu itu karena nggak tahu sebabnya, ya nggak? Itu namanya apa istilahnya? Istilahnya apa? Istilah sebelum itu. Istilahnya apa istilahnya? Kagum ya. Kagum, terharu itu karena nggak tahu sebabnya. Ini satu pekan udah hafal sahihain, Masya Allah. Orang terkagum-kagum. Ternyata ditanya sebabnya, dulu pernah mondok di mana? Anak dulu pernah ke Yaman. Di sana ya sekitar 10 tahun. Wah, oh, akhirnya kan hilang dia kekagumannya. Karena ida apa tadi? Ayo, ida dohar sabab batul ajab. Kalau sebabnya ketahuan, hilanglah kagum dari itu. Antum kagum karena nggak tahu sebabnya kan? Itu seperti itu. nam. barakallahu fiikum. Kita lihat. Dikit lagi ya, kata beliau di sini, "Wa ma'adzalik mahma kalau insan fa'innau qasir." Bersamaan dan itu Nah barakallahu fikum pun seseorang itu mencapai tingkatan puncak itu dia masih kurang, masih kurang. Harus kita yakin ini. Sehebat apapun kita ini masih kurang. Walannya yabnugha akhirah dan dia tidak akan sampai kepada puncak akhirnya. hatal ulama al-jahabidah jahabi bayangkan, enggak sembarangan. Hingga bahkan para ulama al-jahabidah, jahabi para ulama cendikiawan, para pakar la yasiluna ila muntahal ilm abadan. Mereka tidak akan sampai kepada puncak ilmu selamanya. Enggak akan bisa. Wa fawqa kulli ilmin alim di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Nah, seperti itu. Harus kita yakini itu. Oleh karena itu kalau masalah ilmu kita lihat orang yang di atas kita atau yang di bawah kita? Yang di atas kita. Tujuannya apa tujuannya? Agar kita termotivasi, terdorong. Wah, anak ternyata belum bisa ya. Si fulan Masya Allah sudah hafal sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim, hafal Al-Quran. Terdorong tuh semangat. Tapi kalau antum masalah ilmu lihat orang di bawah kita, apa yang terjadi? merasa dia yang tinggi. Masya Allah. Ternyata nah gitu. Allah mustahil. Enggak usah dilanjutkan, itu paham maksudnya. Jadi melihat yang di atas kita sehingga tidak merasa puas terus kita ingin mencari dan ingin mendapatkannya. Nah, seperti itu. Kalau masalah dunia lihat yang di mana? Eh, Ehsan, orang yang di atas dan di bawah. Apa tujuannya? agar bersyukur dan tidak meremehkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Jadi kalau masalah dunia antum jangan lihat orang yang di atas antum. Kalau antum lihat orang di atas antum antum nggak pernah puas wah ini sebulan dah gajinya 1 M atau bahkan kerja di rumah online satu M. Masya Allah. Paham ya? Akhirnya kan pengennya seperti itu itu. Tapi kalau lihat di bawah kita, oh ternyata alhamdulillah kita sudah diberikan kehidupan seperti ini kita syukuri. Ternyata ada orang di bawah kita yang lebih membutuhkan. Sehingga terdorong untuk ber, bersyukur. Hadisnya ada sudah kita lewati semuanya. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau fal alim alladhi balagha min al-ilmi mablaghan kabiran qad ta'tihi al-mas'alah wa yatawaqqaf fiha. Benar ini kata beliau. Orang yang berilmu walaupun dia mencapai tingkatan ilmu yang tinggi yang besar, itu terkadang datang suatu permasalahan dia terhenti di situ. Enggak bisa jawab. Wallahu alam itu jawabannya. Paham ya? Berhenti di situ tidak menjawab. Karena apa? Karena yang namanya ilmu itu luas. Enggak semuanya tahu. Jadi jangan Jangan semua pertanyaan yang diajukan kemudian untuk jawab semuanya. Kalau nggak tahu ya wallah alam itu aja udah. Paham ya? Wallah alam itu jawabannya. Nah, itu paling simpel, paling bagus dan paling tepat karena kalau kita jawab tanpa ilmu kan berbahaya. Kama yujad fi kutubil ulama as-sabiqin sebagaimana jumpa di kitab-kitab para ulama terdahulu. Tajiduhu yahki khilafan masalan min duni tarjih. Kitab-kitab terdahulu kamu akan menjumpai yaitu apa? menyebutkan perselisihan yang banyak tapi tanpa dirojihkan, tanpa dikuatkan, yakni anahum mutawakif Jadi ulama tersebut, seorang alim tersebut mutawakif berhenti, tawakuf, tidak berani menghukumi. Wa inna kana wajib alaihi an yurajjih. Padahal yang wajib bagi seorang alim tersebut untuk menguatkan. Ini yang kuat seperti ini, rajih seperti ini. Ini marjuh. Li ajli an yuballigha an-nas ilmahu. Agar dia itu menyampaikan kepada manusia ilmunya. Itu yang tepat. Jadi kalau antum menyebutkan suatu permasalahan khilafiyah, ada perselisihan, sebutkan yang rajih. Nah, kitab yang sangat bagus sekarang ini yang bisa dikatakan kita semuanya mengakuinya dan terbukti karya Syekh Muhammad Hizam ini. Kitabnya Syekh Muhammad bin Hizam, Mufatul Alam ataupun yang kita baca malam itu, Taisiratul Fiqhiyah itu bagus sekali. Khilaf disebutkan, rajih nah ini. Yang rajih ini yang kita yang kita apa yang kita harapkan yang kita ambil karena roji itu penting yang kuat seperti ini dalilnya ini Qalu la yablughu al-kadhihu fihi akhirah. Al-kadhih wal 'amil al-majdi, al-'amil al-majdu al-mustahid fil 'amal. Kadih itu adalah seorang yang beramal, yang mulia, yang dia itu bersungguh-sungguh di dalam beramal. La yumkin an yablugha akhiral ilm. Enggak mungkin dia sampai pada akhir ilmu. Wa hadha huwal waqi'. Karena kalau orang itu beramal, pengen terus rasanya. Anak sudah bisa mustalah ternyata usul belum, belajar usul. Sudah bisa usul mustalah ternyata faraid belum, belajar faraid setelah belajar faraih oh, ternyata kok lugah belum bisa ya, belajar lugah Terus gitu enggak akan pernah puas. Nah Kata beliau, wa huwa alladhi yadullu alaihi qaulu ta'ala yang seperti ini sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala wa ma itu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit bahas masalah roh. Sampai-sampai para ulama menyebutkan berapa itu khilafnya itu lebih daripada 100 akwal tidak salah itu. 100 pendapat mengenai roh. Roh itu apa? Antum tahu roh antum Yusuf? Apa itu roh? Antum tahu roh? Eh? Atau yang tahu hanya Allah Taala? Yang tahu hakikatnya hanya Allah Taala. Yang jelas kita punya roh itu aja udah. Enggak usah bahas roh itu kayak apa. Nah, para ulama itu yang membahas tentang roh itu sampai sekitar lebih dari 100 akwal itu. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, Katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku selesai, enggak ada yang tahu wujudnya kayak apa. Karena ada yang nanti nyebutkan panjang, halus, lembut, macam-macam. Kesimpulannya tadi itu. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Wa qaulullah ta'ala wa fawqa kulli ilmin alim. Pendalilan sangat kuat ini. Dua dalil ini sangat kuat sekali. Menunjukkan lemahnya kita semuanya. Ilmu yang kita miliki masih sedikit ini. Wa fawqa kulli ilmin alim di atas setiap orang yang punya ilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Harus kita yakin ini. Sehingga terdorong untuk apa? Semangat. Paham ya? Nah, jangan wahana sudah berilmu ini. Pasti semuanya tahu, tidak. Tidak semuanya tahu. Hatta yantahi ila alimil ghaib syahadah jalla wa'ala. Sampai mencapai apa? puncak yaitu zat yang maha mengetahui perkara ghaib. dan zat yang apa? Nah, barakallahu mengetahui persaksian-persaksian yang ada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walakin nadim istadraka asya' tuqarrib al-faham, tuqarrib al-ilm wa tajma'uhu. Akan tapi muallif di sini An-Nadim Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nah barakallahu fikum telah menyebutkan beberapa perkara yang bisa mendekatkan kepada ilmu dan juga Nah barakallahu fikum terkumpulkan di situ walaupun belum semuanya. Nasallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin.